Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemuliaan diri dan eh, apa namanya yang sifatnya abadi dan kemuliaan yang dikenang oleh kaum muslimin pada saat mati karena bergeraknya arsh Allah. Ini kita lihat dan juga eh, dipikulnya jenazahnya oleh para malaikat. Ini ada kisahnya di halaman 145 sampai 148. Saya akan bacakan riwayatnya teman-teman sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan oleh penulis pada saat melihat jenazah saat dia berkata Nabi SAW bersabda Jazakallahu khairan min sayyidil kaum Fakat anjazta ma wa'athahu Wala yunjizannakallahu ma Wala yunjizannakallahu ma, wa ma wa'adaka Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan sebagai seorang pemuka dari satu kaum. Sekali kau masuk Islam, kaummu masuk Islam. Sekali kau ngajak perang, mereka semua ikut perang. Sekali kau ambil keputusan, maka mereka semua patuh. Engkau telah menunaikan apa yang telah engkau janjikan, niscaya Allah akan menunaikan apa yang dia janjikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad." Arshnya Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Mu'ad. Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, ketika Sa'ad ibn Mu'ad wafat, ibunya menangis. Maka Nabi SAW bersabda, Ala yarka'u dam'uki wa yadhhabu huznuki fa inna ibniki awwalu man dahikallahu lah wa lahul arsh. Mengapa air matamu tidak berhenti dalam kesedihan wahai ibunya? saat? Sementara anakmu adalah orang yang paling pertama Allah tersenyum padanya. Ya. Dan juga arsnya Allah bergoncang karena meninggalnya. Al-Haythami menyebutkan dalam majma' dan juga At-Tabarani dan rawi-rawinya semuanya sahih. Dan Al-Hakim juga Az-Zabi mensahihkannya. Sekarang Imam Nawawi menjelaskan kepada kita tentang pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan goncangnya arsh Allah. Seperti apa sih? Karena memang ini inti judul kita sebenarnya. Sabda Nabi SAW, Arsh Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Kata Imam Rahimahullah, para ulama berbeda pendapat tentang takwil maknanya. Yang pertama, sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan zahirnya. Dan bergoncangnya arsh adalah bergetarnya arsh. Karena kebahagiaan terhadap kedatangan arwah Sa'ad. Dan Allah menjadikannya di arsh untuk membedakan dengan yang lain. Arsh mengalami hal itu dan itu bukan sesuatu yang asing atau aneh sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan banyak batu-batu serta penciptaan makhluk yang lain yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Maksudnya kita tidak tahu teman-teman sekalian, ya kadang-kadang mungkin ada batu yang tergelintir dari sebuah gunung yang tinggi atau mungkin ya hujan yang turun dengan deras atau air yang menjadi ombak yang besar semua itu justru karena tunduk dan takut kepada Allah sebagaimana juga Allah ingatkan tentang masalah petir dan guntur ya. bahwasanya kalau berbunyi atau kelihatan kilat itu adalah sedang bertasbih kepada Allah karena takut jadi pendapat pertama mengatakan zahirnya adalah memang arsh bergoncang dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala karena memang eh, bahagia menyambut kedatangan arsh, eh, arwahnya saat radhiyallahu anhu dan ini bukan mustahil bisa bergoncang sebagaimana arsh itu sebenarnya khusyuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Al-Maziri berkata ini pendapat yang kedua Imam Nawawi menukil semua ini ya. Sebagian dari mereka berkata hadis ini sesuai dengan hakikatnya bahwa arsh bergetar karena kematian saat. Hal ini tidak diingkari dari sisi akal karena arsh merupakan benda dari benda-benda yang ada ia mungkin diam dan bergerak, namun kemudian saat ya, namun keutamaan saat tidak terwujud dengan itu kecuali jika dikatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan getaran arsh bagi tanda bagi para malaikat atas kematiannya. Jadi pendapat kedua mengatakan getarnya arsh berarti memberikan gambaran kepada malaikat bahwasanya saat telah meninggal dan itu informasi Allah kepada para malaikatnya. Ulama lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang arsnya Allah adalah bergoncangnya para pemikulnya dari kalangan malaikat dan malaikat-malaikat lain. Di sini mudhaf atau kata yang disandarkan tidak disebutkan yaitu malaikat pemikul arsh, tetapi memang ini pendapat di antara ulama yang mengatakan. Yang lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang sini adalah kebahagiaan dan penerimaan di antaranya perkataan orang-orang Arab yang berkata fulanun yahtazzu lil makarimi. Fulan bergerak karena kemuliaannya. Bukan berarti badannya yang bergoyang atau bergerak. Tetapi maksud mereka adalah ketenangan fulan kepadanya dan kecenderungan kepadanya. Dan ini pendapat-pendapat ulama. Al-Harbi juga berkata, ini adalah bahasa kinaya atau kiasan yang mengungkapkan luar biasanya kematian saat. Orang-orang Arab biasa menisbatkan sesuatu yang besar kepada sesuatu yang paling besar. Sehingga mereka berkata, bumi menjadi gelap ketika kematian fulan dan kiamatnya sudah tiba. Maksudnya orang-orang Arab biasa berbicara begitu. Kalau ada orang punya kedudukan yang besar, maka mereka mengatakan bumi jadi gelap dengan matinya orang ini. Atau seakan-akan kiamat sudah terjadi. Ya, karena dianggap orang ini punya kedudukan. Ini juga bisa berarti maknanya. Imam Az-Zahabi berkata rahimahullah, Arsh adalah makhluk yang ditundukkan. Jika Allah menghendakinya untuk bergoncang, maka ia bergoncang dengan kehendak Allah. Allah memberikan kepadanya rasa cinta kepada saat, sebagaimana Allah memberikan per, uh, perasaan kepada Uhud terhadap kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pendapat Imam az di Allahu alam yang lebih banyak cenderung dipegangi oleh para ulama bahwasanya memang bergetarnya arsh Allah ini ya karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya bergoncang, bergerak pada saat itu dan itu karena rasa cinta kepada saat. ya. Sebagaimana firman Allah penulis mengatakan di sini diangkat surah Saba surah Saba ayat 10, "A'udzubillahi minasyaitonir ya jibali awwibi ma'ah." Sebagaimana Allah berfirman tentang Daud, "Wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud." Lalu kita tahu gunung-gunung tidak bisa bertasbih, tapi kuasa Allah SWT Allah bisa melakukan itu. Kemudian juga dikatakan surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman A'udzubillahi rajim, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard al-ayat langit yang tujuh dan bumi juga bertasbih kepada Allah. Padahal kita tidak pernah bisa mendengarkan tasbih tersebut. Kemudian dalam surah Isra ayat 44 juga dikatakan, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Tidak ada sesuatu kecuali ia bertasbih dengan memujinya. Di dalam Sahih Bukhari Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Kami mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan dan ini adalah bab yang sangat luas." Dalam arti kata teman-teman sekalian, kita hanya mau menekankan bahwasanya memang kalimat daripada bergetar arsy Allah ini tidak ada satupun perkataan di sini dari para ulama yang mengatakan Allahnya yang bergetar, gitu kan? Karena tidak mungkin kita mengucapkan kalimat ini tidak santun kepada Allah SWT. Tapi arsh adalah ciptaan Allah. Dan sudah diberikan tadi gambaran bisa karena perintah Allah, bisa karena kecintaan arsh kepada Allah, bisa karena apa saja ya. Mungkin pemikul arsh yang bergoncang karena malaikat-malaikat itu mencintai saat dan seterusnya. Dan dalam satu riwayat Ibnu Umar meriwayatkan dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihtazal arshul li hubbi liqa'illahi sa'ad." Arsh bergoncang karena mencintai perjumpaan Allah dengan Sa'ad dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Hakim dan beliau mensahihkannya. Dan Allah alam kesimpulan dari semua apa yang disampaikan ini yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegangi oleh uh, para ulama yang terakhir sekali Bahwasanya dikatakan arsnya Allah bergoncang karena mencintai karena Allah mencintai menjumpai saat. Radhiyallahu anhu. تنهدى يا صاحي كي تستريح